Beliau berkata Alaikum bil ilmi Fa inna talabuhu ibadah Wa ta'allumuhu lillahi hasana Wa badluhu li ahlihi qurbah Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah Wal bahtu anhu jihad Wa mudhakaratuhu tasbih Kata Mu'ad bin Jabal, atas kalian untuk belajar ilmu, karena sungguhnya mencari ilmu adalah ibadah. Mempelajarinya adalah hasanah. Dan mengeluarkannya untuk orangnya atau untuk orang yang berhak, itu kurba. Taqarrub ilallah. Dan mengajarkannya pada orang lain, merupakan sadaqah. Dan membahasnya merupakan jihad. Dan mengingat-ingatnya atau mengulang-ulangnya, merupakan zikr wa tasbih. Juga ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sudah kita baca alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. Kapan dicabutnya ilmu? Wa qabluhu dahabul ulama. Dicabutnya ilmu yaitu hilangnya para ulama. Maka maknanya belajarlah ilmu selama masih ada para ulama atau sebelum hilangnya para ulama. Alaikum bil ilmi kata beliau. Yang kedua beliau mengatakan atas kalian untuk belajar ilmu. Fa inna ahadakum la yadri karena salah seorang kalian tidak tahu mata yaftaqiru ila ma indah karena dia tidak tahu kapan dia butuh pada ilmu yang ada pada para ulama. Kapan dia butuh nggak tahu maka pelajari sekarang semuanya sehingga ketika butuh dia punya. Baik, yang ketiga kata Ibnu Mas'ud وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون ila kitabillah dan kalian akan dapati orang-orang yang mengaku-ngaku untuk mengajak kepada kitabullah faqad nabaduhu wara'a dhuhurihim ternyata mereka melemparkan kitabullah di belakang punggung-punggung mereka artinya akan muncul para penipu-penipu akan muncul tokoh-tokoh penyesat umat yang mengaku mengajak pada Quran, ternyata mereka menyesatkan umat dan menjauhkan dari Quran. Maka pelajarilah ilmu agar kalian tidak tertipu oleh mereka. Fa'alaikum bil ilm. Tapi yang berikutnya adalah ucapan Abu Hurairah. Gak perlu disuruh. Tulis. Allah Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Dar Berarti ucapan ini diucapkan oleh dua sahabat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Qala babun al ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alf raq'atin tatawwu'an. Wa babun al ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwu'an. Apa kata beliau? Berdua, Abu Dhar dan Abu Hurairah. Babun minal ilmi. Satu bab dari ilmu. Satu bab dari ilmu. Kami pelajari. Lebih kami sukai. Daripada seribu rokaat salat-salat sunnah daripada seribu rakaat salat salat sunnah. Wababun minal ilmi na'lamuhu. Dan satu bab dari ilmu kami ketahui. Satu bab dari ilmu kami ketahui. Apakah diamalkan atau belum diamalkan? apakah diamalkan atau belum diamalkan lebih aku sukai daripada seratus rokaat salat-salat sunnah Perhatikan sini. Utrukul aqlam tinggalkan menanya. Bahwa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dan juga dalam kitab Tadhkiratus Sami' dan juga di dalam takhrij kitab Ihya disebutkan di sana ucapan beliau-beliau bahwasanya babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwan bahwa satu bab dari ilmu kami pelajari, itu lebih kami sukai daripada seribu rokaat tatawuan. Beliau-beliau radhiyallahu taala anhuma membandingkan antara sesuatu yang merupakan kewajiban yaitu talabul ilmi yang merupakan dasar dari ibadah. Ibadah nggak akan bisa sempurna tanpa ilmu. Ibadah apapun nggak akan bisa dia jadi baik kecuali harus didasari ilmu. Maka satu bab kita pelajari dari ilmu itu lebih afdal. Lebih afdal daripada seribu rokaat sholat-sholat sunnah. Seribu rokaat sholat-sholat sunnah nafilah itu adalah sholat-sholat yang tidak wajib. Nafilah. Kita tidak membandingkan dengan yang wajib. Kalau yang wajib jelas harus tidak bisa dibandingkan dan itu adalah yang paling utama. Karena dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perkara tidak ada yang lebih aku cintai mimma faratuhu alaikum. Enggak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas kalian. Berarti yang wajib itu yang paling tinggi. Paling utama yang paling diperintahkan oleh Allah SWT. Sehingga dibandingkannya dengan apa? Dengan sholat solat sunnah. sholat solat yang tidak wajib. Adapun ibadah sholat solat sunnah yang tidak wajib. Ini adalah perkara-perkara yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tetapi tolabul ilmi, kalau kamu pelajari kamu akan benar ibadahnya. Kalau kamu tidak pelajari, kamu akan salah ibadahnya. Sehingga keduanya sangat jauh perbedaannya. Dan sudah disampaikan hadis. Fadlul alimi alal abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Seperti keutamanku kata Nabi di atas orang yang terendah kalian. Berarti sangat tinggi sekali keutamaan ilmu di atas ibadah. Sehingga mereka-mereka yang sholat, sholat, sholat puasa, sholat sunnah, eh, sholat sunnah, puasa sunnah. Dengan orang yang belajar seperti kalian, duduk, mencatat, mempelajari ilmu, itu lebih afdol apa yang kalian lakukan. Maka sungguh tidak faqih atau kurang faqih dia kalau ketika ada majelis ilmu Kemudian dia meninggalkannya untuk sholat sunnah dua rakaat, empat rakaat, delapan rakaat, sholat duha. Padahal di sini ada majelis ilmu. Berarti orang ini tidak fakih. Kenapa tidak fakih? Ini ilmu. Itu sholat sunnah. Apa bandingnya antara ilmu dengan sholat sholat sunnah? Perbandingannya sangat jauh. Kata Abu Dzar al-Ghifari dan juga kata Abu Hurairah, sungguh satu bab kita pelajari dari ilmu itu lebih afdol dari seribu rokaat. Jangankan dari dua rokaat atau empat rokaat. Seribu rokaat sekalipun kalah nilainya dengan kamu duduk mempelajari satu bab dari bab-bab ilmu. Ini Masya Allah menunjukkan keutamaan para tulab al-ilm. Keutamaan para pencari ilmu bahwa mereka mempelajari sesuatu yang utama. Yang lebih utama dari salat-salat sunnah. Lebih utama dari puasa-puasa sunnah. Lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah apapun. Khairuddin azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Mutarrif Ibn Syekhir. Fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Kata Mutarrif Ibn Syekhir. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan amal. Tentunya amal dengan ilmu nggak bisa dipisahkan. Tentunya harus dua-duanya, berilmu, beramal, berilmu, beramal, berilmu, beramal. Hanya saja, kalau mau diperbandingkan antara keduanya, mana yang lebih utama? Ilmu atau amal? Ini orang semangat belajar, ini orang semangat beramal. Belajarnya males. Ini semangat belajar, amalnya males. Mana yang lebih baik kira-kira? Atau kalau mana yang lebih baik, kita katakan nggak ada yang baik, dua-duanya salah. Tetapi kita tanyakan mana yang lebih ringan? Orang yang belajar belajar belajar tapi nggak beramal atau orang yang beramal beramal tapi nggak belajar? Hah? Kalau dia belajar, belajar, belajar, belajar, walaupun saat itu dia belum beramal, suatu saat dia akan beramal. Kenapa? Kira-kira menyuji sampai menjawab. Ya. Kenapa suatu saat dia akan menjadi baik? Karena ilmu akan menambah keimanan. Tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya tidak yakin jadi yakin. Tadinya dia tidak pernah berpikir tentang masalah jannah, tidak berpikir tentang jannah dan nar. Imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Suatu saat insya Allah akan bisa dapat bimbingan hidayah. Suatu saat dia akan mendapatkan hidayah dan dia akan beramal. Karena ilmu akan mendorong seseorang menjadi seorang yang mendapatkan keyakinan, mendapatkan keimanan. Jalan hidayah adalah ilmu. Iya toh? Jalan hidayah adalah ilmu. Bagaimana mungkin seorang mendapat hidayah kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Tidak pernah mendengarkan kajian-kajian, nggak pernah ngaji, nggak pernah dia mendatangi majelis-majelis ilmu, nggak pernah ketemu para ulama. Apakah bisa dapat hidayah? Tentunya yang dapat hidayah itu adalah ketika dia disampaikan ilmu kepadanya, tiba-tiba dia menyatakan, iya ya, benar ternyata. Orang ini belajar, tapi masih dalam keadaan belum beramal. Belajar lagi, belum beramal. Terus belajar, belajar, belajar, beramalnya belum. Kamu ini belajar, belajar, nggak beramal. Iya anu, iya anu, alasan macam-macam. Tapi selama dia masih belajar, insya Allah suatu saat akan bisa merubah menjadi baik atau mendapatkan hidayah. Tetapi sekarang sebaliknya, orang yang beramal, beramal, beramal, sholat puasa, sholat puasa, sholat puasa, dzikir, sholat puasa, dzikir. Kira-kira apa yang terjadi kalau nggak belajar? Hah? Apakah suatu saat dia akan belajar? Justru ketika dia sholat puasa, dzikir sholat puasa, dzikir dalam keadaan tidak belajar, niscaya sholatnya akan ngawur, kacau, puasanya akan ngacau, puasanya puasa yang rusak, puasa yang salah, nggak bener. Zikirnya zikir bid'ah, dicampur dengan sekian macam aliran kepemikiran pemikiran yang salah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Kayaknya kalau sholatnya dikin akan jadi bagus. Sepertinya kalau puasanya dibikin seperti ini akan jadi baik. Akhirnya tambah rusak, tambah rusak. Maka orang yang beribadah beribadah tanpa ilmu ini bahaya. Orang yang belajar-belajar tidak beramal terancam dengan ancaman-ancaman dosa dia. Tetapi orang ini ada harapan Suatu saat akan dapat hidayah selama dia masih mau belajar. Demikian air yang menetes di batu. Yang menurut akal kita nggak mungkin batu itu akan berubah dengan tetesan air. Iya kan? Betapa kokohnya batu. Dan betapa lemahnya air. Lembut. Tapi setetes, dua tetes, tiga tetes. Ah, nggak ada perubahan. Iya, Sehari nggak ada perubahan, seminggu nggak ada perubahan, sebulan nggak ada perubahan. Ya. Kamu lihat, suatu saat, beberapa bulan kemudian, batu itu berlubang karena tetesan air. <laughs> Iya kan? Berubah atau nggak berubah? Berubah. Dengan panjangnya waktu karena terus belajar, terus belajar, berubah. <laughs> Ada seorang ulama <laughs> yang belajar merasa tidak mampu, putus asa, kembali lagi. Disuruh lagi oleh orang tuanya, keluarganya suruh belajar. Balik lagi belajar. Merasa ah, saya nggak bakal bisa. Balik lagi. Sampai tiga kali. Yang ketiga kali dia melihat hajar. Batu. Yang dipakai sandaran untuk menarik timba. Talinya, ember mengambil air. Jadi ketika sumur begitu, talinya itu digandengkan dulu nggak ada nggak pakai katrol begitu pakainya batu maka tergesa-gesa dengan tali Beliau melihat gesek dengan tali batu bisa berlubang sampai berlubang dia ada bekas talinya sampai dalam maka dia berpikir sungguh sekeras apapun hati kalau terus ditempa dengan ilmu insya Allah akan berubah insya Allah akan menjadi baik maka dia kembali belajar dengan semangat sampai jadi alim Sampai dijuluki ulamanya Ibnu Hajar. Hajar itu apa? Batu. Nah, karena melihat batu, dia semangat. Subhanallah, kena tali, bisa sampai berlubang, berlubang, berlubang. Batu keras. Hatimu gak sekeras batu toh? Hati kita, insya Allah gak sekeras batu, gak seperti hatinya Yahudi. Yang dikatakan, semua qasat qulubuhum, fahiyat kal hijar au asyaddu qaswah. Mereka keras seperti batu hatinya. Bahkan lebih keras lagi itu hati-hati Yahudi. Hati Muslim ini Allah nggak sekeras itu. Maka ikhwani fillah azakumullah, kata Mutarrif bin Syekhir, ilmu lebih utama dari amal. Ilmu lebih baik, keutamaannya lebih tinggi daripada pengamalannya. Tetapi tentunya yang diperintahkan adalah dua-duanya. Berilmulah dan beramallah. Ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau beramal dengan ilmu yang ketahuinya sangat banyak. Sehingga hendaklah kita mengamalkan ilmu dan mempelajari ilmu untuk diamalkan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, "La in ajlis majlis fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin." Tulis. La an ajlisa majlisan. La an majlis, la an ajlisa majlisan. Atau karena mudaf la an ajlisa majlisa fiqhin. Sungguh kalau aku duduk di majlis fiqh sa'atan sesaat saja ahabu ilayya min siyami yaumin wa qiyami layl qiyami laylah ahabbu ilayya lebih aku sukai min siyami yaumin wa qiyami lailah lebih aku sukai daripada puasa sehari dan bangun semalam bangun salat ibadah semalam radhiyallahu taala anhu asar yang dinukilkan riwayatnya dalam kitab Ilal Tirmidzi eh, dalam riwayat adab syar'iyyah dalam adab syar'iyyah sungguh aku duduk di majlis fikih ini di majlis ilmu yang pelajari fikih saatan sesaat saja lebih aku sukai daripada aku berpuasa sehari penuh dan aku ibadah semalam suntuk lihat duduk di majelis fikih sesaat. Kata Ibnu Mas'ud, lebih aku sukai daripada puasa sehari dan qiyam lailah. Puasa sehari dan bangun malam semalam. Ibadah semalam suntuk. Ini menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Dar dan juga Abu Hurairah bahwasanya satu bab yang dipelajari lebih afdal daripada salat-salat sunnah daripada puasa-puasa sunnah. Maka ternyata Ibnu Mas'ud juga mengatakan hal yang sama bahwa kami mempelajari fikih sesaat, duduk di majelis fikih sesaat saja, itu lebih aku sukai daripada puasa sehari penuh dan ibadah semalam suntuk. Demikian pula ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibnu Abbas, mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin." mudzakaratul ilmi mengulang-ulang pelajaran, mudakarah, mengulang-ulang pelajaran, menghafal. Kalian banyak tugas ya, dari satu saat kalian. Disuruh mempelajari ini, suruh mempelajari itu, suruh menghafal ayat ini, suruh menghafal hadis itu, suruh menulis PR, suruh mengulang-ulang pelajaran, besok akan ulangan dan sebagainya. Maka kamu mengulang-ulang pelajaran. Maka kata Ibnu Abbas, mengulang-ulang pelajaran ilmu, mengulang-ulang ilmu sesaat saja itu ahabbu ilayya min ihya ilailah itu lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Lebih aku sukai daripada beribadah semalam suntuk. Berarti ucapannya hampir sama dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa ternyata Ibnu Abbas pun berkata, "Aku mempelajari ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada ibadah semalam suntuk." Maka kalian duduk di satu tempat sendirian menghafalkan pelajaran itu kalian beribadah kepada Allah lebih tinggi ibadahnya daripada kalian sholat tahajud. Lebih tinggi nilainya daripada kalian sholat semalam suntuk, sholat tahajudnya bukan sebentar. Dari mulai badan isya sampai fajar. Dengan kamu duduk mempelajari ilmu sesaat saja. Itu lebih afdal kamu mempelajari ilmu sesaat. Ini ucapan bukan ucapan satu sahabat. Ucapan Ibn Abbas. Ucapan Ibn Mas'ud. Ucapan Abu Dar. Ucapan Abu Hurairah. Dan masih banyak lagi ucapan mereka para ulama dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in. Insya Allah kita akan baca satu persatu. Sehingga semangatlah kalian belajar. Semangatlah kalian menghafal ayat dan hadis. Semangatlah kalian mempelajari ilmu-ilmu din, ilmu syar'i dan duduk di majelis-majelis fiqh sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar sebagai ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada ibadah salat dan puasa yang sunnah dan juga mendapatkan bimbingan ilmu sehingga jalan kita akan terbimbing. Jalan kita akan lurus, tidak menyimpang ke sana dan kemari. Kenapa? Karena terbimbing ilmu. Tetapi kalau kita tidak belajar, sungguh amalan kita teramat sedikit. Apalagi nggak belajar, bertambah lagi kita betul-betul tidak memiliki amalan soleh apapun. Sholat malam jarang, puasa sunnah jarang, belajar juga enggak. Kasihan. Dia nggak punya apa-apa dari pahala. Sedangkan dosa-dosanya banyak. Maka jika dia akan menjadi pailit, akan jadi bangkrut di yaumul qiyamah. Bangkrut dia. Ketika ditimbang, amalan dosanya lebih banyak daripada amalan solehnya. Dengan kejelekan yang berikutnya. Tanpa bimbingan ilmu, kita bisa salah paham. Bisa salah jalan. Bisa salah kesimpulan. Dan bisa sesat. Karena nggak terbimbing dengan ilmu. Maka ketika kita semangat mencari ilmu, kita mendapatkan dua. Pahala mencari ilmu ternyata lebih tinggi dari qiyamul lain. Pahala mencari ilmu ternyata lebih tinggi keutamaannya daripada siamun nahar. Puasa di malam, puasa di siang hari dan salat di malam hari. Kalah dengan belajar talabul ilmi. Maka dikatakan pula oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala sebagaimana nukil dalam kitab Fawaid al-Muntaqah dan juga mukhtasar nasihat ahli hadis dalam hasiahnya. Apa kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka al-'ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun." Kata Ibn Jubair, rahimahullah, seseorang akan tetap dikatakan berilmu. Seseorang akan tetap dikatakan berilmu. Mata alama selama dia mau belajar. Seorang tetap dikatakan berilmu selama dia mau belajar. Faidah tarakal ilma wa dhanna annahu qad istaghna kalau dia meninggalkan ilmu dan menyangka dirinya sudah cukup, kalau dia meninggalkan ilmu dan merasa dirinya sudah cukup, bahwa ajhal mayakun, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Lihat ucapan Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu taala bahwasanya seseorang la yazalu aliman ma ta'allama seseorang itu akan tetap dikatakan berilmu selama dia mau belajar seseorang dikatakan berilmu selama dia mau belajar fa idza taraka ilm kalau dia tidak mau belajar atau berhenti belajar meninggalkan ilmu dan menyangka dirinya sudah cukup maka ketika itu dia menjadi orang yang paling bodohnya Qanibina azakumullah Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kalimat-kalimat emas mutiara-mutiara kata dari mereka para salafus salih dari para sahabat dan tabi'in. Bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang membuat semangat para tulabul ilm agar belajar. Dan jangan merasa diri sudah cukup. Sealim apapun, sehebat apapun. Jangan merasa diri sudah cukup. Barang siapa yang terus belajar, maka orang itu dikatakan berilmu. Tetapi siapa yang kemudian berhenti belajar dan merasa dirinya sudah cukup, maka saat itu dia menjadi ajhalal jahilin. Saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh ajhal mayakun. Menjadi sebodoh-bodoh manusia. Rasulullah wal afiyah. Nasallah as-salama wal afiyah. Wa yahdiyan wa yahdiyakum ilal ilmi wal amal. Wa ila salatihil mustaqim. Amin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tasliman kithira. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakuruka wa atubu laikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته